صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله بارك الله فيكم وأهلكم جميعا الإمام Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah taala mengatakan dalam sebuah nasihatnya yang sangat berharga dari Imam Tabi'in yang mulia ini kata beliau rahimahullah taala kullu ni'matin la tufarribuka min Allah baliyyatun semua nikmat yang nikmat tersebut tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Tidak menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah, semakin taat kepada Allah. Maka hakikatnya kenikmatan tersebut adalah musibah. Adalah bencana. Kali ini sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah SWT ciptakan keadaan orang-orang kafir. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu liyastadu min adabi yaumil qiyamati ma tuqbila min. Sehingga orang-orang kafir seandainya mereka memiliki harta sepenuh bumi kemudian ditambah lagi yang semisalnya lalu harta itu mereka gunakan untuk menebus azab Allah tentu tidak akan diterima. Sehingga semua kenikmatan termasuk harta di antara salah satu bentuk kenikmatan adalah harta karena harta tersebut tidak menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah maka bagi hak hamba tersebut itu merupakan bencana yang akan menyeret membawa kepada kebinasaan Waliyadzubillah. Maka hendaknya kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama nikmat terbesar yaitu hidayah. Jangan sekali-kali kita menyangka bahwa hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita ini tidak mungkin hilang atau tidak mungkin Allah cabut. Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya agar kita bersyukur terhadap nikmat ini dan menjaganya. Fa iyasaillahu yakhtim ala qalbi. Kalau Allah menghendaki Allah akan mengunci mati, menutup hatimu. Wahai Rasulullah SAW. Kalau kepada Rasulnya SAW itu mampu Allah lakukan. Maka terhadap kita tentu lebih mungkin. Dalam ayatnya Allah mengatakan wala in syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaika. Kalau kami menghendaki, kan mampu saja melenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Maka ini hendaknya mendorong kita untuk semangat mensyukuri nikmat terbesar berupa hidayah dengan kita menempuh jalan-jalannya. Subul Assalamah yaitu talabul ilmi wal amal bil ilmi menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Itulah jalan-jalan keselamatan. Kemudian ayo akhwatu fillah barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Ya. Sambil menanti kedatangan Ustazuna Usamah Mahri Hafidullah Ta'ala untuk memberikan faedah kepada kita maka pada kesempatan yang berharga ini kita mari kita saling mengingatkan fadzikra fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin peringatkanlah karena sungguhnya peringatan itu selalu bermanfaat selalu memberikan manfaat terus menerus memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman yang kita ingin ingin mengingat bersama pada kesempatan ini yaitu berkaitan dengan kejujuran di dalam mengikuti kebenaran. Tidaklah semua orang yang menyatakan sesuatu lalu dibenarkan. Semua ucapan itu membutuhkan bukti Hal itu sebagaimana yang Allah sendiri tegaskan dalam ayatnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman lalu setelah itu mereka tidak diuji. Walakat fatanallahu alladzina min qablihim dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka sebelum kita falayalamanallahu alladhina sadaqu maka dengan ujian itu telah nampak orang-orang yang jujur di dalam keimanannya walaya'lamannal kadhibin dan dengan Ujian itu Allah mengetahui dengan jelas. Nampak. Siapa-siapa yang dusta. Jadi, mengikuti al-haq, beriman, dan juga mengikuti as-sunnah, itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan bukti sebagai bentuk kejujuran di dalam seorang ingin meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Dan kejujuran dan kebenaran merupakan sifat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, "Waman asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah Azza wa Jalla. Wa inna la sadiku. Dan kami adalah, kami Allah Azza wa Jalla benar-benar jujur, benar, tidak ada dusta. Demikian juga sifat dari kalamnya ya. adalah sidqan wa adla wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu dengan penuh sifat kejujuran dan keadilan. Demikian juga sifat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Ya ayuhalladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqah lima ma'akum. Wahai orang-orang yang diberikan Alkitab. Berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan. Yaitu kalam Allah, yaitu Al-Quran. Yang Al-Quran sifatnya membenarkan, menunjukkan kebenaran. Apa yang telah ada pada kalian. Yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan kepada kalian. Demikian juga Injil Demikian juga para rasul, al-anbiya, Allah sifati mereka sebagai orang-orang yang jujur. Di antaranya Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiya Sungguhnya dia, Ibrahim adalah seorang yang sangat jujur, seorang nabi yang jujur. Semua para nabi jujur. Demikian juga Allah menzifati putra beliau Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Wa kana rasulan nabiyya. Ismail adalah seorang yang jujur, menepati janji, memenuhi janji. Janji kepada Allah Azza wa Jalla untuk taat kepadanya dan juga janji kepada hamba-hamba Allah dalam urusan dengan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Lalu apa makna dari kejujuran? Seperti apa kejujuran itu? Dijelaskan oleh Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsir beliau ketika Allah ketika beliau menjelaskan firman Allah azza wa jalla Liyajaziyallahu sadiqina bisidqihim uh, eh, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur disebabkan kejujurannya, kejujuran mereka. Kata beliau rahimahullah, ai sababi sidqihim fi aqwalihim wa wa ahwalihim wa muamalatihim. yaitu disebabkan kejujuran mereka di dalam ucapan-ucapan mereka, di dalam jujur keadaan-keadaan mereka. Menunjukkan mereka orang yang taat kepada Allah dan juga jujur muamalah mereka dengan Allah Azza wa wastiwa'u zahirihim wa batinihim dan di antara bukti kejujuran mereka dengan samanya keadaan mereka baik ya, lahir mereka dan batinnya sama tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan kemudian ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla Hada yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana orang-orang yang jujur mereka mendapatkan manfaat dari kejujuran mereka. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Alamatus Sali rahimahullah ta'ala mengatakan, والصادقون هم الذين استقامت a'maluhum Orang-orang yang jujur mereka adalah orang-orang yang lurus perbuatan-perbuatan mereka. Wa afalu wa akwaluhum. demikian juga ucapan mereka lurus. Wa niyatuhum dan niat-niat mereka Orang yang ikhlas beramal semata-mata mencari, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Niat mereka lurus. Tidak mengharapkan apapun kecuali ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Bukan selain itu. ala siratil mustaqim wal hadi al, al qawim. Jujur, lurus. Perbuatan, ucapan dan niat mereka di atas jalan yang lurus dan di atas petunjuk yang terbimbing. Fayaumal qiyamati yajiduna samrata dzalika sidqi. Maka pada hari kiamat nanti mereka itulah orang-orang yang akan menjumpai, akan mendapatkan buah dari kejujuran mereka selama ini. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan lihat ala sadiqina an sidqihim. Allah akan menanyai orang-orang yang jujur. Orang-orang jujur tentang kejujuran mereka. Wa'adda lil kafirina adaban alima. Sementara orang-orang yang kafir, yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Maka Allah telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Jadi sifat tidak jujur merupakan sifat orang-orang munafik dan sifat orang-orang kafir wal billah jadi siapapun yang menyatakan beriman atau siapapun yang mengatakan saya seorang sunni salafi atau di atas sunnah maka ucapannya tersebut membutuhkan pembuktian Allah hanya akan menerima ucapan jika dibenarkan dengan perbuatan adapun sekedar ucapan maka semua orang yang Allah karuniakan lisan yang tidak cacat lisannya, dia bisa mengucapkan walaupun perbuatannya menyelisihinya. Bahkan kejujuran itu diterapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika Hudhud tidak nampak, kemudian datang terlambat, lalu menceritakan kepada Nabi Mus, Nabi Sulaiman tentang keadaan Ratu Sabak. Maka mendengar ceritanya itu, kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sanang duru, asodakta amkunta minal kadhibin. Kami akan melihat kami akan melihat, akan memperhatikan, meneliti. Apakah engkau orang yang jujur? Ataukah engkau adalah termasuk orang-orang yang dusta? Demikian juga di dalam sebuah ayat dalam surat Taubah Ketika sebagian orang-orang munafik meminta izin untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi izin mereka. Maka Allah menegur Rasulnya dengan mengatakan, Afallahu anka lima adzinta lahum. Allah telah memaafkanmu. Kenapa engkau memberi izin terhadap mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaku. Sampai benar-benar jujur. Nampak siapa orang-orang yang jujur. Wa ta'lamal kadzibin. Dan hingga engkau mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang dusta itu. Saya ayol ikhwatu fillah. Barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Maka setelah kita mendengar sekian ayat dari kalamu kalam Rabbina azza wa jalla berkaitan dengan kejujuran maka yang dituntut dari kita adalah berbuat jujur karena sekali lagi yang akan bermanfaat keimanan yang akan bermanfaat di sisi Allah adalah keimanan yang dibangun di atas kejujuran. Sebagaimana juga hal ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma min ahadin kata Rasulullah SAW ma min ahadin yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramallahu alaihi nar tidaklah siapapun tidaklah seorang pun yang mengatakan yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Azza wa Jalla saja dan menyaksikan meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Kecuali dan dan ketika dia mengucapkan itu, dia jujur dari hatinya, sidqan min qalbihi, tidak mengharapkan apapun dari dunia, tidak takut. Pedang manusia juga tidak mengharapkan harta yang ada pada manusia. Tidaklah seorang melakukan itu semata-mata jujur karena Allah Azza wa Jalla kecuali Allah Azza wa Jalla mengharamkan neraka atas orang tersebut. Demikian juga di dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahihain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berbuat jujur dengan sabdanya alaikum bisidki hendaklah kalian bersikap jujur fa inna sidqa karena semuanya kejujuran yahdi ilal birri akan menunjukkan, mengarahkan, membimbing seorang hamba kepada perbuatan yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa pelakunya, pemiliknya kepada al-jannah. Wala yazalu rajulu yasduku wa yataharra dan ketika seorang itu berbuat jujur, bersikap jujur dalam ucapan dan perbuatannya dan niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan dia selalu berusaha berupaya meraih kejujuran maka hatta yuktaba indallahi siddiqa maka dia akan dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib. Lalu kata Rasulullah SAW, dan sekali-kali dan tidaklah jangan sekali-kali kalian berbuat dusta. Tinggalkan sikap tidak jujur. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan, ketidakjujuran akan menyeret, menggiring pelakunya kepada al-fujur, kepada perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sementara perbuatan jahat itu akan menyeret pelakunya kepada an-nar. Wala yazalu rajulu yakdib wa yataharra al-kadhib dan ketika seorang itu terbiasa berdusta, tidak jujur, bersikap tidak jujur, baik dalam niatnya, dalam perbuatannya ataupun dalam ucapannya. Dan dia lebih memilih, lebih senang untuk tidak jujur. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hingga maka dia pun akan tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang pendusta. Maka hendaknya masing-masing kita memperhatikan sejauh mana kejujuran masing-masing kita di dalam itiba'ul haq. Mengikuti al-haq. Mengikuti as-sunnah. Karena demikian banyak orang-orang yang mengaku dia di atas al-haq. Padahal hakikatnya dari nampak dari perbuatannya, dari ucapannya bahwa dia adalah orang yang menyelisihnya dan orang yang paling jauh darinya. Bahkan hakikatnya orang yang membuat manusia lari dari al-haq yang dia klaim dia ikuti itu. Dan semua itu jika kita perhatikan, jika kita renungkan ketidakjujuran itu kembali ya kepada dunia. Tidak lain dan tidak bukan sebabnya orang-orang yang tidak jujur itu karena mereka istahabul hayata dunia alal akhirah. Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Karena al-haq tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan inilah yang menyebabkan ahlul kitab menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dibawa oleh seluruh para rasul. Afakul Afakullama ja'akum rasulun bimala tahwa tahwa fusukum. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang membawa bimbingan dari Allah Azza wa Jalla yang bimbingan Allah Azza wa Jalla itu tidak kalian sukai, tidak sesuai dengan hawa nafsu hawa nafsu kalian? Fafarikon kadzabtum wa farikon taqtulun. Maka sebagian mereka itu dari para rasul itu kalian dustakan bahkan sebagian yang lain Kalian perang, kalian bunuh. Wal billah. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu inilah. Yang memalingkan seorang dari bersikap jujur. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan menjelaskan sifat ahlu neraka, ahlu nar. Sebagaimana yang diucapkan malaikat, laqad ji'nakum bil haqq, sungguh kami telah datang kepada kalian membawa kebenaran. Ya. Walakinna aksarakum lil haqqi karihun. Tetapi mayoritas kalian benci, tidak suka kepada kebenaran. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan manusia sesuai dengan selera manusia, niscaya langit-langit dan bumi dan apa yang apa saja yang ada di antara keduanya akan hancur binasa. Akan rusak. Disebabkan sifat manusia itu yang doluman jahula. Doluman jahula. Maka jika setiap di setiap masa muncul orang-orang yang mereka mengaku-ngaku mengikuti al-haq, mengikuti as-sunnah, tapi perbuatannya, ucapannya, ya. dan wala dan baroknya justru bertentangan dengan apa yang dia nyatakan walaknya kepada ahlul bidah. Ya. Kecintaannya, kedekatannya kepada ahlul bidah, kepada orang-orang yang menyimpang, kepada orang-orang yang telah ditahdir oleh para ulama. Sementara baroknya, sikap permusuhannya, kebenciannya. Dia tujukan kepada orang-orang yang berusaha istiqomah mengikuti al-haq dengan bimbingan para ulama. Maka itu menunjukkan bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensifati Siapakah orang-orang yang jujur? Innamal mu'minun. Hanyalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulih. Summa lam yartabu. Orang-orang yang beriman dengan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu fi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah dan mereka berjihad membela agama Allah baik dengan ucapan dengan perbuatan dengan harta dan jiwa mereka mereka itulah orang-orang yang Allah sifati sebagai orang-orang yang jujur. Maka jika ada orang yang mengatakan saya beriman atau saya adalah seorang mengikuti yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika kepentingannya, ya, ketika jabatannya, kedudukannya, hartanya terusik dengan sebab al-haq maka dia lebih memilih dunia yang rendah dan hina tersebut. Maka itu menunjukkan dia bukanlah orang-orang yang jujur. Allah menunjukkan, menjelaskan bahwa kesempurnaan keimanan seorang itu dengan berjihad di jalan Allah Padahal di masa ini, di masa kita ini, kita belum sampai diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan jihad, dengan dengan apa nyawa kita atau dengan jiwa kita. Baru kita diuji dengan ini yang haram, tinggalkan. Ini yang subhat, tinggalkan. Baru sekedar itu. Kemudian kita berat. Lalu kita menyangka bahwa kita di atas al-haq. Tarju najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Sebagaimana orang yang seperti ini keadaannya, sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, engkau mengharapkan keselamatan dalam keadaan engkau tidak mampu, tidak mau menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Padahal namanya bahtera atau kapal tidak akan mungkin bisa berjalan di atas tanah yang kering atau di daratan. Faya yoleh ikhwatu fillah. Barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Kemudian di waktu yang tersisa sebentar lagi ini berkaitan dengan kejujuran sejauh mana kita mengetahui kejujuran kita di dalam mengikuti al-haq. Kita akan membaca bersama-sama, mendengarkan bersama-sama kalam dari Syekh Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi al-Yamani rahimahullah ta'ala. Dan kita akan ambil sebagian yang beliau sampaikan atau beliau tulis dalam kitab beliau Atan tankil bima fi ta'nibil kautsari minal abatil pada juz yang kedua halaman 318 dan karena sempitnya waktu ya, kita akan membaca eh, ter terjemahnya saja artinya Kata beliau rahimahullah taala berkaitan dengan kejujuran apakah kita jujur atau tidak kita bisa mengukur diri kita dengan memperhatikan kalam beliau rahimahullah taala kata beliau anggaplah misalnya engkau membaca sebuah ayat lalu nampak bagimu. Dari ayat tersebut yang sesuai dengan pendapat imam Membaca sebuah ayat, ya, kemudian kita tahu dari seorang ulama yang selama ini kita muliakan, kita kagumi. Ya, berpendapat demikian. Lalu engkau membaca ayat yang lain. Lalu nampak bagimu dari ayat tersebut yang menyelisih pendapat ulama yang lain. Kata beliau, maka apakah ketika itu pandanganmu, penilaianmu terhadap kedua ayat tersebut sama? Dan apa ketika itu engkau tidak akan peduli setelah engkau mentadaburinya, apakah ketika itu engkau tidak peduli apakah ayat tersebut sesuai dengan yang telah engkau pahami sebelumnya atau tidak. Perhatikan dengan baik-baik kalam beliau orang rahimahullah taala ketika seorang membaca sebuah ayat. Ayat yang pertama ini sesuai dengan pendapat imamnya, gurunya, syekhnya, Kemudian dia membaca ayat yang lain. Lalu ternyata ayat yang lain tersebut menyelisih pendapat ulama yang lain. Maka bagaimana kita menilainya? Sikap kita di dalam melihat perbedaan semacam ini gimana? Apakah kita akan cenderung kepada pendapat ulama guru yang selama ini kita ikuti atau berharap mudah-mudahan kebenaran itu bersama guru saya. Ataukah engkau tidak peduli siapapun dari kedua ulama tersebut yang benar, maka itulah yang saya ikuti. Karena memang kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti manusia yang tidak masuk yang mungkin benar, bisa mungkin salah. Selanjutnya beliau mengatakan, kemudian misal yang lain, ketika engkau menjumpai dua buah hadis yang engkau tidak mengetahui apakah kedua hadis tersebut sahih atau dhaif. Engkau menjumpai dua buah hadis dan engkau tidak tahu hadis itu dhaif atau sahih. Ternyata Salah satu dari kedua hadis tersebut sesuai dengan pendapat imam dalam sebuah masalah. Misalnya, misal kita sebuah contoh, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Misal, yang tidak membatasi sebagai misal sederhana. Sedangkan yang lainnya menyelisihi. Hadis yang satunya menyelisihi. Ya. Yang satu menunjukkan maknanya bahwa menyentuh menyentuh aurat itu membatalkan wudhu, yang satunya tidak membatalkan wudhu. Hadisnya ya, bertentangan. Maka ketika itu apakah penilaianmu terhadap kedua hadis itu sama dan engkau tidak peduli apakah sanad dari kedua hadis tersebut sohih atau lemah. Gurumu mengatakan berpendapat bahwa membatalkan wudhu dengan sebab menyentuh aurat berdasarkan sebuah hadis. Padahal ada, ada hadis yang lain. Ya. Sekali lagi kita belum tahu bagaimana hadisnya ini sahih atau doib, Sementara ada hadis yang lain yang ternyata hadis yang lain ini dohirnya ya, bertentangan dengan pendapat guru. Bagaimana sikapmu menyikapi perbedaan yang semacam ini? Apakah engkau yang engkau cari, engkau engkau utamakan adalah sahih atau doib dari kedua hadis tersebut? Mana yang sahih itulah yang kami terima, walaupun ternyata ya bertentangan dengan pendapat guru saya atau sebaliknya. Ini juga parameter dari kejujuran kita di dalam mencari dan mengikuti al-haq. Kemudian kata beliau, anggaplah misalnya engkau sedang meneliti sebuah masalah yang imammu atau sehemu atau gurumu memiliki sebuah pendapat tentangnya. Engkau meneliti sebuah masalah. Namun ada orang lain yang ternyata tidak sependapat dengan gurumu tersebut. Berbeda pendapatnya. Syekhmu mengatakan demikian. Sementara ada orang lain, ulama yang lain mengatakan demikian. Yang berbeda, bertentangan dengan pendapat gurumu. Apakah ketika itu engkau tidak terpengaruh oleh hawa nafsu di dalam berusaha untuk meneliti dan memilih salah satu dari kedua pendapat tersebut. Ya. Apakah engkau benar-benar mau menelitinya agar engkau mengetahui mana yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut? Lalu engkau mau menjelaskan sisi mana yang menunjukkan bahwa pendapat ini lebih rojih sementara ini yang marjuh. Tidak peduli apakah ternyata pendapat yang roji itu ternyata bertentangan dengan pendapat guru. Kemudian kata beliau, anggaplah misalnya ada seseorang yang engkau cintai, kedua orang, dan orang yang lain tidak engkau cintai, engkau benci. Masalah pribadi, ada masalah apa, Satunya engkau cintai, satunya engkau benci. Keduanya, kedua orang ini yang satu engkau cintai, yang satu engkau benci ini berselisih dalam sebuah masalah. Berselisih dalam sebuah masalah. Lalu engkau ketika itu ditanya tentang masalah tersebut. Namun engkau tidak mengetahui hukumnya. Maka apakah ketika itu engkau tidak terpengaruh oleh hawa nafsumu untuk lebih cenderung kepada pendapat orang yang kau cinta atau tidak. Perhatikan. Bagaimana ya, kisi-kisi hati seorang itu. Ini merupakan ya penjelasan dari seorang dokter hati, pakar hati. Yang membongkar aib-aib hati. Agar bisa membenahi pemiliknya Kemudian kata beliau, anggaplah misalnya engkau dan seorang ulama yang engkau cintai engkau melihat ada dua orang ulama yang satunya engkau cintai, sedangkan yang satunya engkau benci. Masing-masing dari kalian berfatwa dalam sebuah masalah. Engkau seorang ulama yang engkau cintai dan orang ulama yang lain yang kau benci. Ketiga, engkau sendiri, ulama yang lain yang kau cintai dan ulama berikutnya yang ketiga yang engkau benci. Masing-masing dari kalian berfatwa dalam sebuah masalah. Lalu engkau menelaah fatwa dari kedua ulama tersebut. Dan engkau menilai bahwa kedua pendapat tersebut benar. Engkau menelaah fatwa dari kedua ulama tersebut. Kedua ulama ini berfatwa, kamu telah menurutmu semuanya benar. Kemudian sampai kepadamu ada ulama ketiga yang mengkritik salah satu dari fatwa-fatwa kedua ulama tersebut dan mengingkarinya dengan keras. Maka ketika itu apakah keadaanmu sama saja jika yang dikritik tersebut adalah fatwamu atau fatwa ulama yang kau cintai atau fatwa ulama yang kau benci. Apakah sikapmu sama? Kalau sikapmu sama, tadi engkau adalah orang yang mencari al-haq. Tapi kalau engkau cenderung merasa berat jika yang dikritik adalah pendapatmu atau pendapat ulama yang kau cintai, maka itulah hawa nafsu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, Anggaplah misalnya engkau mengetahui ada seseorang yang melakukan sebuah kemungkaran dan engkau memberi toleransi untuk dirimu, memberi untuk dirimu untuk tidak mengingkarinya. Seseorang berbuat maksiat, engkau memilih untuk memberi uzur kepada orang tersebut. Ya mungkin dia lupa, ya. Mungkin dia sedang lupa atau mungkin dia begini begitu. Kamu carikan alasan untuk memberikan uzur, memberikan keringanan bagi orang tersebut. Kemudian sampai kepadamu berita eh, ada ulama lain yang mengingkarinya dengan keras. Maka apakah ketika itu anggapan baikmu terhadapnya akan sama jika pihak yang mengingkarinya tersebut adalah temanmu atau musuhmu. Dan apakah juga sama saja jika pihak yang diingkari tersebut temanmu atau musuhmu? Itu ya juga bisa menjadi tolak ukur sejauh mana kejujuran seorang dalam mengikuti kebenaran. Lalu kata beliau, rahimahullah ta'ala, maka periksalah dirimu. Niscaya engkau akan menjumpai dirimu pasti ditimpa dengan maksiat atau kekurangan dalam menjalankan agama. Ya, engkau sendiri sebagai seorang manusia yang tidak maksum sebagaimana orang lain, sebagaimana saudara-saudaramu yang lain pasti ya juga berbuat maksiat, pernah melakukan kekurangan, pernah melakukan kesalahan, kurang di dalam jalankan agama Allah Azza wa Jalla. Kita semua di sini. Dan engkau juga akan menjumpai orang yang engkau benci juga ditimpa dengan maksiat atau kekurangan sama, kekurangan yang sama dalam syarat ini yang mungkin lebih parah dibandingkan apa yang menimpa dirimu. Maka ketika itu apakah engkau mendapati penilaianmu terhadap apa yang menimpanya itu sebagai sesuatu yang buruk? Ya. Apakah sama dengan penilaianmu terhadap apa yang menimpa dirimu sendiri? Apakah sama engkau tidak menilai kalau itu yang salah orang lain? Ya. Dengan yang salah, jika yang salah sama. Apakah sama? Dan apakah engkau akan mendapati sama kemarahanmu terhadap dirimu sendiri sama dengan kemarahanmu terhadap orang tersebut? Ya. Kalau orang lain engkau marah ketika dia melakukan kemungkaran, tetapi terhadap dirinya sendiri biasa saja. Tidak merasa sedih, tidak merasa malu. Ya. Padahal sama-sama kemungkaran nafsu syekh. Kasusnya sama, perbuatannya sama, masanya sama. Zalahnya, kata keterginjalannya Engkau menyikapinya berbeda. Itu juga salah satu ketidakjujuran. Kemudian beliau orang rahmallah di akhir nasihatnya mengatakan intinya jalan-jalan masuk hawa nafsu itu terlalu banyak untuk dihitung. Saya sendiri telah merasakan pengalaman dari saya pribadi. Kata beliau menceritakan pengalaman pribadinya. Terkadang saya meneliti sebuah masalah dengan menganggap bahwa saya merasa tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Saya itu munsif, orang yang benar-benar cari al-haq. Mana yang benar itu yang saya ikuti. Merasa dirinya itu ingin cari al-haq. Tidak ada kepentingan apapun. Ya. Ketika itu nampaklah sebuah kesimpulan. Ya. Sehingga saya pun menetapkannya dengan pemaparan yang saya merasa puas dengannya. Setelah beliau meneliti sebuah masalah, Yo mantap semua masalah dalil-dalilnya di, diuraikan, sisi-sisinya secara ilmiahnya demikian demikian. Kenapa kok pendapat dalam masalah ini lebih roji ini dalilnya dari Al-Qur'an sih dari sunnah Rasulullah seperti ini. enggak imah seperti ini. Nah. Dia ya, paparkan secara ilmiah sampai merasa puas, yakin mantap ini yang benar. Namun kemudian setelah itu nampaklah bagi saya sesuatu yang merusak kesimpulan tadi. Awalnya sudah tenang, sudah mantep. Lain hari, Wah, kok ada yang ganjil ya? Kok ada yang kurang serp lagi dengan pendapat seperti ini? Ya. Namun ke kemudian setelah itu, ya, maka saya merasakan diri saya sendiri jengkel. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kok kok tidak ketika saya menetapkan pendapat itu langsung benar? Sudah meyakinkan tanpa ada keraguan. Kenapa kemudian setelah Beberapa, berapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, ya. <clears throat> kita merasa jengkel, ya. Kenapa demikian? Dan lalu jiwa saya memaksakan diri untuk berusaha membantahnya. Oh, tetap pendapat yang pertama tadi yang telah saya yakin itu yang benar. Ya. Pokoknya itu yang benar. Kalaupun apa ada keganjel jalan ini, ah, sudahlah, nggak usah dipedulikan. Ya, seperti itu. Dan saya merasa tidak perlu lagi mendiskusikannya lagi. Ya. Perhatikan kata beliau, hal itu, ya, padahal itu terjadi. setelah ketika saya telah menetapkan kesimpulan dalam masalah tersebut, ya, yang ya kesimpulan yang pertama, apa sebabnya? Saya sudah merasa puas dan kagum terhadap pendapat saya tersebut. Sehingga saya pun cenderung menilainya sebagai pendapat yang benar. Ya. Padahal kejengkelan semacam itu terjadi dalam keadaan apa? Tidak ada atau belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Baru pendapat itu untuk dirinya belum dipaparkan kepada orang lain, disimpan. Ya. Sebelum dikeluarkan kepada manusia. Maka kata beliau, lalu bagaimanakah kiranya? Jika saya telah menyebar luaskan kesimpulan yang pertama tadi kepada manusia. Kemudian nampak bagi saya sesuatu yang merusaknya. Ya, kalau ternyata dalam kondisi pendapat itu belum diketahui manusia pun sudah merasa berat, merasa ini. Lalu bagaimana kalau pendapat tersebut tersebar ke tengah manusia? Ternyata salah. Apakah kita kembali mau rujuk kepada al-haq dan meninggalkan pendapat kita yang ternyata kita anggap salah tersebut. Ya. Kemudian bagaimanakah lagi kiranya jika saya tidak mengetahui sesuatu yang merusaknya, saya nggak tahu pendapat yang eh, pendapat yang lebih benar, yang rojih, yang memercuhkan pendapat yang telah saya yakini tersebut. Tetapi orang lainlah yang mengkritik pendapat saya. Bagaimana kiranya? Ya. Bukan saya sendiri, orang lain yang mengkritiknya. Kemudian bagaimana pula jika ternyata pihak yang mengkritik saya tersebut adalah orang yang saya benci. Ya. Wallahu a'lam biswab. Demikian nasihat yang berharga dari Syekh Al-Allamah ya, Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi rahimallahu taala. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang jujur, yang sama antara lahir dan batinnya sehingga kita mendapatkan janji Allah dalam firman-Nya ya hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana kejujuran itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki kejujuran tersebut. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wala quwata illa billah. Ya, sebentar lagi uh, eh, al ustazina Samah Mahri hafizallahu taala akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita berharap Allah SWT akan memberikan kita tambahan ilmu dan amal dari apa yang akan beliau sampaikan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syahadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.